Tapi bismillah, dilanjutkan. Dilanjutkan ke yang belum baca. berikutnya. Ya, ingat di ya, sod, bod dengan kol kolak. kurang sedikit banyak ya. jangan ba ta ba ta karena kalau kita membaca ba ta seolah-olah ada hamzah sukun seolah-olah ada hamzah سكون با تا ألف با تا تفضل dalannya jangan terlalu pendek. Kho, dal, zal. Kho, zal. Ra, za, sin. wadik. Kho, la, ain. Nun, waw, ha. Hamzah, ya. Hmm, dua harapannya di jaga terus dal dal ra za sin shin sod bod sod bod kenapa karena kebiasaan kita kan nyebutnya dal dal ya, tapi harusnya apa dal kalau huruf ataupun dod tapi ketika penyebutan harusnya dod ataupun nun nun kalau kita keseringannya maka seharusnya apa nun agak panjang berikutnya jangan ghin ya atau ghin ghin ghin همزة زي همزة طيب berikutnya penting ini lembar ini harus benar-benar dikuasai karena akan masuk latihan ke lembar berikutnya. Dan juga sudah kita sebutkan bahwasanya pelajaran ini untuk bisa membaca huruf yang diletakkan di awal surah dan nanti untuk bisa membedakan yaitu yang berkaitan dengan mad lazim. Ya. Mad lazim pun sama nanti berkaitan dengan huruf ya, sehingga harus mengerti mana huruf yang tengah-tengahnya huruf mad dan mana yang bukan mana huruf yang tengah-tengahnya ada huruf mad seperti alif, toya atau waw itu berkaitan dengan mad lazim nanti mad lazim harfi Fondal berikutnya Alif tinggal diperhatikan fa-nya. Fa ya demikian qaf kaf fa-nya nih ujungnya jangan qaf kaf jadi fa'nya diperhatikan. Terus kurang mantul sod bod غين غ غين kenapa karena lisan lisan ya lisan sebagian Yaman dengan Arab kadang merubah huruf Ghoin jadi qain ya, jadi qa sehingga nyebut Bakor Bagor Qaf disebut Gho Kalau Ghoin disebut Ko dubi, Bukan dubi, Jadi dubi, Itu eh, Sebagian lisan Yaman sama Arab ya, Diganti Qaf jadi Gho Ghoin jadi Qaf Mari dibedakan Terus Jangan alif Alif Pendek Alif Jangan alif Alif hmm. Jangan pendek Itu ada hamzahnya Ba sa Sa Hamzah Ya Jangan ikut Hamzah Ya Jangan. Ya Dua harokat Ya Itu pun Hamzah Ingat Jangan Hamzah Hamzah Ada lagi yang merubah Za jadi ya Hamiyah <laughs> Jadi ada Za jadi ya Iza yulzilatil harusnya zul zilatil jadi yul zilatil atau hatayur tumul makobir ya, harusnya hatta jadi hatta sebagian lisan ada yang merubah zai jadi ya satu lagi tafadhol ba kurang sedikit Shin sh, Dari tengah Shin Wow Ya dijaga dua harokat ya, yang ada alifnya atau waw atau ya subhanallah alhamdulillah